الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا وما ولوا رواه مسلم Berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya dari Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridhai keduanya beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya Jadi orang yang adil itu oleh Allah diberi mimbar-mimbar dari cahaya Maksudnya mereka mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Yang mana para nabi dan para syuhada itu ingin mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang adil dalam berhukum Baik kepada keluarganya Dan juga kepada siapa saja yang berada di bawah kekuasaannya Rawahu Muslim Hadis Sahih Riwayat Imam Muslim Jadi penguasa yang adil Kepada kawan, kepada lawan harus adil Kawan kalau salah, ya salah Lawan kalau benar, ya benar Subhanallah Ini adalah kedudukan yang tinggi ya mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, kedudukan yang sangat tinggi, adil dalam hukum. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu fadlul adli wal hattu alaihi. Keutamaan keadilan dan anjuran atasnya. Jadi adil ya. Adil itu apa sih? Ini penting pertanyaan ini. Adil itu apa sih? Apa adil itu antum? Apa namanya? Apa adil itu? Definisi adil itu apa? Apa? Menempatkan sesuatu pada tempat ya Masya Allah anak SMP bisa ini ya Masya Allah SMP mana tuh? MTS 1 oh, Berarti anak adik kelas saya Saya dulu di situ juga Jalan Bandung kan? Iya jadi MTS 1 ya. Jadi adil itu adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah adil. Kan sekarang lagi marak bicara tentang poligami kan? Harus adil kan? Adil itu apa? Karena banyak orang memahami adil itu harus sama. Bukan, adil itu nggak sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Pada tempatnya. Itu namanya adil. Jadi nggak harus adil itu sama persis, sama persis. Kan sekarang lagi rame-ramenya kan masalah itu ya. Dan saya ngikuti perkembangannya di media cetak, di media elektronik. Yang mana dari kejadian salah seorang dai yang nikah lagi itu, itu banyak faedah bisa kita ambil. Di antara faedah bisa kita ambil <clears throat> yaitu bahwasanya kaum muslimin itu ada beberapa kelompok. Ada kelompok kaum muslimin yang masih belum mengerti Islam. Islam tapi belum mengerti Islam. Nah, mereka ini kasihan dan mereka perlu diajari Islam. Karena mereka orang bodoh, orang jahil. Kemudian ada lagi kelompok kaum muslimin yang ngerti Islam tapi munafik, tidak mau nerima Islam. Yaitu mereka-mereka berkomentar miring tentang poligami, ta'adud. Karena saya dengarkan ya pendapat-pendapat itu subhanallah. Orang Islam itu komentarnya itu kufur, kufur. Jadi mereka benar-benar nolak poligami. Sampai ada mengatakan orang berpoligami itu adalah binatang. Wanita yang mau suaminya poligami itu telah mematikan sifat kemanusiaannya. Berarti dia mempunyai sifat binatang juga. Semuanya subhanallah. Orang Islam, profesor, doktor, ustaz, ustazah, kiai, banyak yang seperti itu. Padahal poligami itu syariat Allah di Quran dan juga di hadis jelas dan juga dalam praktek Rasulullah dan kaum muslimin. Seandainya ada orang tidak setuju dengan poligami ya, pribadinya sendiri, pribadi saja. Poligami adalah syariat Allah, silahkan. Cuman saya sendiri belum siap untuk dimadu. Silahkan urusan pribadi. Tapi ketika melecehkan, menjatuhkan, jangan. Atau mungkin ada orang berpoligami tapi mereka menyalahgunakan, mendolimi wanita. Ini salahkan orang ini. Jangan disalahkan syariatnya, syariatnya. Karena ketika Allah menetapkan suatu hukum itu banyak faedahnya, banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Di antara faedahnya sekarang jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Kemudian juga di antara jumlah faedahnya supaya tidak terjadi perselingkuhan. Iya kan? negara barat memang Masya Allah katanya apa namanya mengutamakan gender ya sama laki perempuan jangan mendolimi wanita nggak boleh nikah lagi nikah lagi nggak boleh tapi mereka melakukan apa mereka berzina berselingkuh nah Islam menutup itu diberi jalan solusi yang halal walhasil banyak syariatnya Allah syariat Allah banyak faedahnya jadi subhanallah ya komentar-komentar itu luar biasa jadi orang Islam itu masih banyak yang munafik ini baru satu hukum saja. Bagaimana kalau hukum-hukum yang lain? Kalau antum terjun di bidang dakwah, dakwah mengajak kepada hukum Allah, dakwah mengajak kepada syariat Allah. Aku antum akan merasakan di sana buahnya orang-orang munafik. Nanti yang nentang itu buahnya, yang nentang banyak. Cuman kalau dakwah guyon-guyonan aja, santai-santaian aja, yang hadir buahnya. Tapi ketika ditegaskan hukum Allah gini, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid. Nanti apa antum akan merasakan musuhnya buahnya, yang benci buahnya daripada yang senang. Jadi orang munafik ini buahnya. Dan komentar mereka jangan didengarkan, oh, namanya aja munafik, nggak usah nggak masuk dalam kamus kita, keluarkan aja. nggak usah didengarkan. Karena kalau mereka didengarkan kita akan putus asa. Kita nggak bisa benar gini salah gitu salah. Jadi orang munafik itu banyak. Bahkan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala salah seorang sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah menggambarkan bagaimana keadaan orang munafik. Waktu itu ada seorang anak yang berdoa, dalam doanya anak itu mengucapkan Allahumma ahlikil munafiqin. Wahai Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Jadi dalam doanya dia bilang gitu, wahai Allah binasakan orang munafik. Oleh Hudzaifah ditekor, "Ya benar akhi, lau halakal munafiqun lastau hastum fit turqat likillati salik." Wahai anak saudaraku, wahai anak muda, kalau Allah membinasakan orang munafik, kamu akan kesepian di jalanan karena sedikitnya orang yang berlalu lalang. Wahai anakku, anak muda, kamu jangan doa gitu. Nanti kalau doamu dikabulkan Allah, orang munafik itu binasa. Kamu kesepian nanti karena jalanan ini lengang semuanya. Karena orang munafik sudah binasa. Ini menggambarkan betapa banyaknya orang munafik. Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin yang kemudian dikeluarkan dari kitab kecil judulnya adalah Sifatul Munafikin, sifatnya orang-orang munafik. Kemudian juga Hudzaifah ini pula pernah mengatakan Bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Bapak dalam Al-Ibana, riwayat yang nomor 9. Itu beliau mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun. Lau ramaitahum min yaumul yaumal jumu'ati lam yusib illa kafiran aw munafiqun. Akan datang pada manusia suatu masa kalau kamu lempar anak panah ketika mereka kumpul Jumatan maka tidak akan mengenai kecuali orang kafir atau orang munafik. Jadi ketika itu orang-orang kumpul di masjid untuk Jumatan. Agamanya apa mereka? Agamanya Islam kan di masjid Jumatan. Tapi kata beliau kamu ambil anak panah, kamu lempar secara acak aja. Atau kalau istilah kita gampangnya kita ambil batu lah, kita lempar acak, itu aja. Maka yang terkena lemparan itu kalau bukan orang kafir maka dia adalah orang munafik. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya yang seperti itu. Subhanallah ya. <clears throat> Tapi Allah itu Masya Allah Allah itu maha sabar ya Allah itu maha nyantun, santun Allah masih menunda-nunda Masih ditunggu dulu kapan waktunya taubat dan kembali Dan Allah tidak segera menurunkan azabnya Bahkan mungkin juga negara kita selalu bertubi-tubi musibah Terus gara-gara kita meninggalkan hukum Allah Meninggalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadis tadi itu manzilatul adilina azimatun indallahi yawmal qiyamah. Kedudukan orang yang adil sangat agung di sisi Allah pada hari kiamat. Kemudian di antara kandungannya pula tafawutu manazili ahli iman yaumal qiyamah kullun hasaba amalihi. Perbedaan kedudukan orang-orang beriman pada hari kiamat. Masing-masing tergantung amalnya. Jadi nanti di akhirat ada tingkatan-tingkatan yang banyak tergantung amalnya. Di antaranya adalah pemerintah yang adil dalam berhukum itu mendapat kedudukan yang tinggi mimbar-mimbar dari cahaya. Selanjutnya <clears throat> wa Auf bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul dari Auf bin Malik semoga Allah meridainya beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. Wa syiraru immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum dan pemimpin terburukmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kamu. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknat kamu. Subhanallah. Ini adalah gambaran pemerintah atau imam. Imam pemerintah yang baik, imam ya, pemimpin yaitu yang dicintai oleh rakyatnya dan mereka mencintai rakyatnya yang didoakan oleh rakyatnya dan juga mereka mendoakan rakyatnya Masya Allah tentram damai sebaliknya pemimpin yang paling buruk adalah yang dibenci oleh rakyat dan mereka juga benci rakyat mereka dikutuk oleh rakyat dan rakyat juga mengutuk mereka mereka dikutuk rakyat, mereka juga mengutuk rakyat Qala sahabat Auf berkata, "Qulna ya Rasulullah afala nunabiduhum?" Kami para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kita cabut baiat dan kita berontak mereka?" Ya Rasulullah, apakah baiat yang telah kita berikan kita cabut lagi dan kita memberontak mereka? Qala kata beliau, "La, jangan. Ma fikumus shalah." Jangan selama mereka masih mendirikan sholat La ma'aqamu fiikum mustalah. Jangan selama mereka masih mendirikan salat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu la budda lil ummati min imam. Setiap umat harus punya imam. Punya imam ya, punya pemimpin. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula hatu mulatil umur alal adli fir ra'iyah. Dianjurkan kepada para penguasa agar bersikap adil terhadap rakyatnya. Jadi penguasa adil kepada rakyat supaya rakyatnya itu tentram, damai dan akur karena penguasanya adil. Kemudian di antara faedah hadis ini pula hadun nasi ala taati wulatil amri fi ghairi maksiat Anjuran agar manusia taat kepada pemimpinnya dalam hal yang bukan maksiat. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula wujubul munasahah bainal hukam war ra'iyah. Wajib saling memberikan nasihat antara penguasa dan rakyatnya. Jadi penguasa menasehati rakyat, rakyat menasehati penguasa. Kalau mereka saling mendengar, masya Allah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula adamu jawazil khuruj ala taatil hukam. Tidak boleh memberontak penguasa. Madamu yukimuna sya'airal Islam selama mereka menegakkan syiar-syiar Islam. Wala yujahiru nabil kufri dan mereka tidak melakukan kufur dengan terang-terangan. Jadi selama melaksanakan syariat kita nggak boleh berontak. Sehingga mereka kufur kata Rasulullah di hadis yang lainnya illa antarau kufron bawahan lakum minallahi fihi burhan. Kecuali kamu telah melihat mereka berbuat kafir-kafir yang nyata. Kamu punya bukti-bukti dari Allah bahwa mereka sudah kafir. <clears throat> Baru boleh memberontak. Dan itu pun ada syaratnya lagi adalah al-istita'ah mampu. Karena jangan sampai kita merubah kemungkaran ternyata mendatangkan kemungkaran lebih besar lagi. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula istihbabud du'a lil hakimil mu'min bitaufiq wassadad dianjurkan atau disunnahkan berdoa kebaikan untuk penguasa yang beriman. Maka dari itu, para ulama biasanya ketika sholat id, kemudian juga ketika khutbah Jumat, mereka selalu mendoakan penguasa. Itu bagus, boleh. Dan itu bukan bid'ah ya. Walaupun di sini Syekh Salim mengatakan itu bid'ah. Tapi sebenarnya bukan bid'ah. Itu diamalkan oleh para kibar ulama semuanya, Syekh Utsaimin dan yang mendoakan kepada penguasa. Didoakan kebaikan. Didoakan kebaikan ya, supaya oleh Allah diberi hidayah, dibimbing, dituntun seperti itu. Bukan kita merestui penyimpangan penguasa, tidak. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula bayanu ahammiyatis shalah. Penjelasan tentang pentingnya salat. Penjelasan tentang pentingnya salat. Wa annaha amududdin bahwasanya salat adalah tiang agama wa ahadu arkanihi dan salah satu dari rukunnya. Jadi salat ini penting ya. Kalau kita gabung hadis ini dengan hadis yang saya sebutkan tadi ya, tidak boleh memberontak kecuali kafir di sini tidak boleh memberontak selama mereka masih sholat. Kalau kita gabung dua adit ini, berarti orang nggak sholat itu apa? Kafir. Dan itu salah satu dalil yang dipakai oleh Syekh Utsaimin dalam bukunya Hukum Tarikis Sholat, hukum orang meninggalkan sholat. Orang nggak sholat itu kafir. Ada saja para ulama beda pendapat apakah meninggalkan semua sholat ataukah meninggalkan satu sholat. Kalau Syekh Utsaimin cenderung tarkus sholat tarkan kulian, meninggalkan sholat secara total, enggak sholat sama sekali. cuma Jumatan atau id, atau Idul Fitri dan Idul Adha itu jatuh kafir. Sebagian mengatakan Imam Ahmad dan juga Syekh bin Bas, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan juga Syekh bin Bas meninggalkan satu sholat saja sengaja kafir. Karena ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fatathu salatul asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya hapus. Amalnya hapus. Jadi meninggalkan salat itu berat. Karena salat adalah amalan yang sangat agung. <clears throat> Adapun ulama yang membedakan meninggalkan karena apa dulu? Kalau meninggalkan karena mengingkari salat kafir. Kalau dia nggak mengingkari salat, cuma dia malas saja nggak kafir. Ini nggak ada ini. Dalilnya nggak ada, cuma mendapat aja. Dalil nggak ada. Karena para sahabat itu ijma, orang meninggalkan sholat kafir. Ijma ya, ijma'nya sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan orang meninggalkan sholat nggak kafir nggak ada. Ijma. Bisa anda baca di Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab. Ijma sahabat bahwa orang meninggalkan sholat kafir tanpa dibedakan apakah malas ataukah mengingkari wajib. Karena kalau mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia sholat tapi mengingkari kewajiban sholat, ya kafir. Nggak usah nunggu dia meninggalkan sholat. Jadi seperti itu. Jadi menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Karena memang orang meninggalkan sholat itu <clears throat> di jatuh kafir, maka juga rentetannya hukum orang kafir itu ditujukan kepada dia. Di antara hukum-hukum orang kafir itu kalau meninggal dunia itu jenazahnya tidak dimandikan la yughassal wala la yukaffan wa yusalla alaihi wala yudfan fi maqabiril muslimin jenazahnya tidak dimandikan tidak dikafani tidak disolati dan tidak boleh dikubur di kuburannya orang Islam cari kuburan non muslim dikubur di sana karena dia tidak sholat kemudian diantara rentetan hukumannya pula kalau dia punya istri yang muslimah yang sholat maka nikahnya batal. Karena seorang wanita muslimah tidak boleh berada di bawah kekuasaan laki-laki yang kafir. Kemudian tidak ada pula saling waris mewaris. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya la muslimul kafir walal kafirul muslim." Tidak ada saling waris mewaris antara orang kafir dengan orang Islam dan antara orang Islam dengan orang kafir. Demikian pula kalau anaknya perempuan mau nikah, maka dia tidak berhak menjadi walinya karena dia kafir. La tattakhidu uh, abaakum wa ikhwanakum awliya ini istahabbul kufra 'alal iman. Jangan kamu jadikan bapakmu dan saudaramu atau saudaramu ya sebagai wali kalau mereka lebih suka dengan kekafiran daripada keimanan. Jadi kalau mau nikah walinya enggak sholat jatuh kewaliannya. Maka pindah kepada wali yang lebih jauh, pada bapaknya bapak. Itu pun kalau sholat. Kalau jatuh juga kepada anaknya, kalau dia janda dan punya anak sudah balik. Kalau tidak maka kepada saudaranya, kakak atau adiknya. <clears throat> Walhasil tambah jauh, tambah jauh. Kalau nggak ada semuanya, baru kepada wali hakim. Kemudian yang terakhir dalam bab ini, wa ibni Himar radhiyallahu anhu annahu qala dari Iyad bin Himar. Semoga Allah meridhoinya. Iyad bin Himar ya. Jadi ada orang namanya Himar. Apa Himar itu? kalau ada ya. <coughs> Tapi ini sepertinya orang-orang jahiliyah, zaman-zaman jahiliyah dulu. cuma anaknya masuk Islam, anaknya adalah sahabat namanya Iyad. Iyad ini berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul" Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati thalathatun." Ahli syurga ada tiga kelompok. Yang pertama-tama, dzu sulthanin muksitun muwaffaq, orang yang mempunyai kekuasaan, dia berlaku adil dan dia selalu diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan keridhaannya dalam hal keadilan. Jadi ahli syurga yang pertama adalah penguasa yang adil. Yang kedua, warajulun rahimun rafiqul qalbi likulli di kurba wa muslim. Seorang yang lemah lembut, yang hatinya seorang yang lemah lembut, yang penuh penyayang, seorang yang penyayang, hatinya lembut kepada karib kerabat dan kepada setiap muslim. Jadi seorang yang penyayang, hatinya lembut kepada setiap kerabat dan kepada setiap muslim. Jadi penyayang dan hatinya lembut, masya Allah. Memang penyayang ini perlu, ikhwan fillah rahimakumullah wa akhawat Bahkan banyak hadis mengenai hal ini, di antaranya sabda Rasulullah SAW "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang, mereka disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman ya, yang Maha Pemurah. Yang Maha Pengasih. Irhamu maufil ar, ard yarhamukum mau sama. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kamu. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Sampai ada kisah tentang seorang wanita pelacur pada zaman Bani Israel. Waktu itu pelacur dalam badan haus, dia datang ke padang pasir cari sumur, dia nemu sumur di sana dan ternyata dia mendapatkan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan ingin minum tapi nggak bisa minum. Lalu pelacur ini dengan ikhlas melepaskan sepatunya, dia turun ke sumur, dia ambil air sendiri, dia berikan kepada anjing, anjing itu meminum sampai hausnya hilang. Kemudian apa yang terjadi? Fasyakarallahu laha wa ghafaraha wa adkhalaha al-jannah. Kama qala alaihi salatu Allah berterima kasih kepada dia, Allah mengampuni dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Karena apa? Karena sifat kasih sayang kepada makhluk Allah Walaupun anjing yang najis Dan kalau kita lihat wanita ini amalnya ikhlas Kenapa kok ikhlas? Pertama-tama di padang pasir nggak ada orang yang lihat Ikhlas Yang kedua wanita ini usaha Bukan tanpa usaha ya usaha Dia rela melepas sepatunya Kemudian dia rela masuk ke sumur Dia rela ambil air dari sumur naik ke atas Itu sulit Kemudian dia dalam keadaan haus, tapi dia lebih mengutamakan anjing daripada dia sendiri. Ikhlas. Jadi wanita ini ikhlas. Ikhlas dalam kasih sayang. Subhanallah ya. Bagaimana pula seorang manusia menyayangi manusia, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, bapak ibu kedua orang tua menyayangi anak, anak menyayangi kedua orang tua. Masya Allah. Tentu mereka lebih pantas mendapatkan mendapatkan ampunan Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi para ibu ketika menyusui anaknya itu bayangkan dengan ikhlas bahwa dahulu wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Dan sekarang bayangkan wahai Allah saya memberi minum hambamu ya Allah. Saya beri minum air susu saya dengan ikhlas. Maka ya Allah jadikanlah saya lebih afdal dari pelacur itu. Kalau pelacur itu engkau ampuni, kau masukkan surga. Kadang-kadang memberi minum anjing. Maka saya bukan pelacur ya Allah. Saya hambamu yang iman. Saya memberi minum kepada manusia bukan anjing. Dan ini adalah hambamu ya Allah. Yang bakal taat kepadamu. Maka masukkan hamba ke dalam surga. Ampuni dosa hamba. Dan terimalah amal hamba ini. Karena dia lebih patut daripada si pelacur tersebut. Inilah pentingnya sifat rohim. Sifat penyayang dan hati yang lembut baik kepada keluarga ataupun kepada setiap muslim. <clears throat> Kemudian yang ketiga wa'afifun muta'affifun du'iyalin. Yang ketiga ahli syurga itu adalah afif, orang yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Lalu ditekankan lagi muta'affif dia sangat menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta du'ayalin padahal dia punya keluarga yang banyak. Masya Allah, ini adalah ahli surga. Jadi dia punya keluarga banyak, punya tanggungan banyak, punya istri, punya anak, tanggungannya banyak. Dia membutuhkan, tapi dia tidak mau meminta-minta dan dia sangat tidak mau minta-minta. Masya Allah, ini adalah ahli surga. Ketika mau diberi orang, dia bilang jangan diberi, tapi beri saya pekerjaan saja, saya kerjakan kemudian nanti diberi upah silahkan. Ini asal orang jaga diri. Jadi tidak mau nerima begitu saja enggak. Saya ingin kerja dulu, nanti beri saya enggak apa-apa. Biar saya kerja dulu. Masya Allah. Inilah hadis sahih Rawah Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara kandungan hadis ini Man aradallahu bihi khairan minal mulati waffaqahu lil'adli bainal ra'iyah. Orang penguasa penguasa yang Allah menginginkan kebaikan padanya. Penguasa yang Allah menginginkan padanya, Allah menjadikannya adil kepada rakyatnya. Adil kepada rakyatnya, baik serta selalu menasehati mereka. Wal ihsan ilaiha wan nushilaha. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula al-hattu ala muamalati jami'in nasi bi rifqin wa lutfin. Anjuran bersikap lemah lembut dalam bermuamalah dengan semua manusia. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula fadlut ta'affufi 'anil su'al, keutamaan menjaga diri daripada meminta-minta. Wa tahsilir rizqi bil dan keutamaan mendapatkan rezeki dengan usaha. Jadi rezeki dengan usaha. Bagaimana Nabi Allah Dawud alaihi salam itu beliau mendapatkan rezeki dari hasil tangannya, Kemudian di antara kandungan hadis ini pula al-adlu wal ihsan wal iffatu min makarimil akhlaq allati tujibu jannah. Sifat adil. Berbuat baik dan menjaga diri dari meminta-minta adalah termasuk akhlak yang mulia, termasuk akhlak mulia yang menjadikan seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu, insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya bab baru yaitu wajib taat kepada penguasa selama tidak dalam maksiat dan haram taat kepada mereka dalam hal maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ketemu lagi hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.